dikumpulkan di rumah Allah di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu syariah yang akan oleh disampaikan oleh salah seorang ulama besar dari Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang akan memberikan ilmu memberikan hidayah kepada kita semua yang semoga dengan ilmu ini kita bisa mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan semua yang akan disampaikan oleh beliau. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah dan mengucapkan basmalah maka kajian yang diberi judul menggapai keluarga sikinah akan kita laksanakan. Untuk itu kita akan melaksanakan sambutan dari pihak-pihak terkait. Pertama adalah sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Akhi Asep Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Anta? Baik, harus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kami hormati putusan dari pemerintahan Kabupaten Garut yang kami hormati Fadilati Syekh Hamid Wali Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati segenap MUI Kabupaten Garut, jajaran pengurus MUI Kabupaten Garut yang kami hormati segenap pengurus MUI Kecamatan Tarogong yang kami hormati Ketua DKM Masjid Besar Tarogong Kaler beserta jajarannya Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengarunggahkan kepada kita Berbagai kenikmatan Nikmat iman, nikmat islam Nikmat di atas sunnah Sehingga dengan semua nikmat itu Nikmat sehat Kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan tablik akbar menggapai keluarga sakinah pada hari ini di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala kami dari panitia penyelenggara dalam hal ini Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Garut bekerja sama dengan Forkisah Forum Kajian Islam Ahlus Sunnah Garut dan juga DKM Masjid Besar Tarogong menyampaikan terima kasih atas kehadiran hadirin wal hadirat dan juga acara ini merupakan agenda rutin yang kami laksanakan setiap tahunnya. Paling tidak setiap tahun kami melaksanakan tablik akbar 3 sampai 4 kali. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran pada kesempatan ini Fadilatul Syekh Hamid Wali Hafizahullah Ta'ala kita mendapatkan faedah yang banyak dari kehadiran beliau. Demikian mungkin sambutan dari Ketua Pentia yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Besar Parogong Kaler kepada Bapak Ustadz Ridwan kami persilahkan. Nabda? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, Asyikh al-ulama al-alamah yang saya hormati panitia penyelenggara dari Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Alhamdulillah yang sudah berkenan untuk memakmurkan Masjid Taro Besar Tarogong Kaler. Semoga dengan amal baik Anda-anda semua menjadikan amal baik, amal soleh yang dapat menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan sekaligus memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua Mobil khusus pada masyarakat setempat yang ada di sekitar Masjid Besar Tarogong Kaler, Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang banyak sampaikan terkecuali mengucapkan terima kasih kepada panitia Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jawaziyah yang mobil khusus Asy' Al-Habib, seorang ulama besar jauh-jauh dari Mekah, beliau ridho untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan amal baik segala perbuatan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Khairun nas an mafa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi kemanfaatan lebih kepada manusia yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili DKI Masjid Besar Tarogong Kalir. Beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Besar Tarogong Kaler. Kemudian ah, sambutan berikutnya adalah dari Wakil Bupati Garut yang akan disampaikan yang akan diwakili oleh Bapak Camat Tarogong Kaleb. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum saya menyebut uh, sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati secara lengkap perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwasanya beliau berdua pada hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena pada waktu yang dan kesempatan yang sama ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya akan saya sampaikan sambutan Bupati secara lengkap. Bupati Garut, sambutan dalam acara tablik akbar Yayasan Ibnu Qoyim Al-Jauziyah Garut. Hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014. Waktu di sini tertera 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Tempat Masjid Besar Alun-Alun Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. <clears throat> Yang terhormat Al Mukarom Syekh Ahmad Wah, Syekh Hamid Wali yang pada kesempatan ini akan memberikan tausiahnya. Yang terhormat pengurus Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Forum Kajian Islam Ahlu Sunnah Garut. Yang terhormat Panitia Tablik Akbar. Yang terhormat para onim ulama, tokoh masyarakat, dan sesepuh yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat hadirin serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga pada hari ini dapat hadir dalam acara tablik akbar Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Forum Kajian Islam Ahlus Sunnah Garut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kepada para keluarga, sahabat, tabiin, tabi tabiin, dan semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang makmur merupakan sebuah impian yang dicita-citakan oleh kita semua. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengejarkan kepada kita untuk terwujudnya negeri yang makmur seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 58 yang artinya dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan telah kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut, setidaknya ada tiga kunci terwujudnya bumi yang makmur. Yang pertama, ya adalah mengolah bumi sehingga dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, banyak bersujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memperbanyak doa dan istighfar. Untuk itu, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas prakarsa Yayasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Forum Kajian Islam Ahlus Sunnah Garut untuk menyelenggarakan kegiatan tablik akbar pada kesempatan ini. Terlebih tema yang diambil yakni menggapai keluarga yang sakinah sangat relevan untuk mewujudkan bumi yang makmur yang salah satunya melalui pembentukan keluarga yang sakinah. Harapan saya melalui tablik akbar ini semoga kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari langit dan bumi seperti tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyimak tausiah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Syekh Hamid Wali, Kepala Kantor Dakwah Cabang Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dalam upaya membangun Kabupaten Garut yang bermartabat nyaman dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Garut Haji Rudi Gunawan SH MH MP. Pembacaan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Bapak Camat Terogong Kaler. Semoga Allah memberikan pahala kepadanya dan menjaganya. Hadirin yang kami hormati, kita menginjak pada acara pokok, yaitu materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Syekh Hamid Wali yang akan menyampaikan tema menggapai keluarga sakinah. Sebelumnya kami akan menyampaikan biografi beliau secara sekilas. Nama beliau adalah Syekh Hamid Wali. Tempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan beliau sehari-hari sebagai kepala kantor dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Dan juga beliau adalah pengisi kajian umum bentuk jamaah haji di kota Mekah Al-Mukarramah khususnya pada setiap musim haji. Kemudian materinya akan diterjemahkan oleh Akhi Ustadz al Ustaz Akhir Rashidi LC. Beliau lahir di Lombok tanggal 31 Desember 1980. Alamat beliau di Islamic Center Foundation, Taif, Saudi Arabia. Pendidikan S1 Hadis, Universitas Islam Madinah. Status menikah dengan memiliki empat anak. Kegiatan beliau sehari-hari adalah da'i di kantor dakwah Jaliat Islamic Center Foundation Kota Taif, Saudi Arabia. Demikian biografi pemateri dan penterjemah yang akan kita simak bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada narasumber kami persilakan.